babul maf'uli min ajlih bab maf'ul min ajlih wa yusamma li ajlih wa yusamma al maf'ula lah maf'ul min ajlih terkadang dinamai dengan maf'ul li ajlih juga dengan nama yang lain al maf'ulu lah al maf'ulu lah Definisinya adalah wa huwa ismul mansubul ladzi yuzkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li maful min ajli atau li ajli adalah isi mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fiil. Isi mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fiil. Nahu contoh qama Zaidun ijlalan li Amrin. Zaid berdiri dalam rangka memuliakan Amr. Mana di sini maful min ajlihnya? ijlalan. Kenapa? Karena ijlal adalah isim mansub dan ijlalan disebutkan untuk menjelaskan sebab wukul fi'li. Fi'ilnya di sini apa? Qama. Kenapa Zaid berdiri? Ijlalan li amrin. Hmm. Sehingga di antara tanda maf'ul ajli adalah bisa dia datang sebagai jawaban dari apa? Li lima ya lima koma zaid qauma zaidun ijlalan ya amr ya. Wa qasadtuka ma'rufik. Saya datang kepadamu dalam rangka mencari kebaikanmu. Ibtigha'a ada dari mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab ya datangnya diriku kepadamu yaitu ibtigha'a ma'rufik untuk mendapatkan kebaikanmu. Mengharapkan kebaikanmu. syarat-syaratnya sekarang. Syarat-syarat dari maf'ul min ajli. Irobnya ya bisa coba qama zaidun ijlalan li amrin di Arab satu qama ya fi'il madhi min fath la mahala min i'rab zaidun fa'il marfu alamat rafi ijlalan ya maf'ul min ajli mansub alamat nasbi li amrin جار ومajhul muta'alliq bi ijlalan. Ijlal masdar ya mengandung hadas makna fi'il sehingga bisa jar majrur berkaitan dengannya. Syarat-syarat dari maf'ul ajli wa yushtaratu kaunuhu masdaran qalbiyan wa ittihadu zamanihi wa zamani amilihi wa ittihadu fa'ilihi ma kama taqaddam fi al-mithalaini wa ka qawlihi ta'ala wa la taqtulu awladakum khasyata imlaqo dipersyaratkan mafuli ajli agar dia yang pertama bentuknya masdar. Itu syarat yang pertama, masdar. Yaitu yang datang pada urutan keberapa dalam tasrifan ketiga. Kolbian yang kedua kolbi termasuk amalan-amalan hati, amalan-amalan batin. Seperti tadi yang disebutkan ijlalan, ibtiqoa mengharapkan, dalam rangka memuliakan itu amalan-amalan hati. Kemudian syarat berikutnya ya atau kita tambahkan di sini penjelasan dalam catatan kaki disebutkan kolbian maka keluar darinya amalan-amalan yang bukan kolbi jawareh itu tidak bisa jatuh sebagai apa mafuli ajli sebagai qiraatan ja'a zaidun lil ilmi ya maka tidak boleh di sini dinasobkan kiroah sebagai maful ajli. Kenapa? Karena kiroah bukan apa? Bukan perbuatan hati, tapi anggota badan lisan. Jaa kiroatan lil ilmi nggak boleh. Ataupun qatlan lil kafir ini juga tidak boleh. Hmm. Kemudian syarat yang ketiga ittihadu zamanihi wa zamani amilih. Satunya waktu dari maf'ul ajli dengan waktu amilnya agar zaman atau waktu maf'ul ajli dengan waktunya amil itu satu kalau dalam contoh tadi qawma zaidun ijlalan waktu ijlal dan waktu amilnya yaitu qawma itu satu terjadi di satu waktu ketika berdiri ya di saat itu juga dia berniat memuliakan amr Syarat yang keempat, ittihadu fa'ilihima agar fa'il keduanya, fa'ilnya amil dengan fa'ilnya masdar itu satu. Ya, jadi masdar juga sama, butuh kepada fa'il. Ya, meskipun secara makna seperti dalam contoh tadi, Qawma Zaidun ijlana li Amrin. Fa'ilnya qawma siapa? Zaid. Fa'il ijlal juga Zaid. Ya. Zaid berdiri dalam rangka memuliakan. Ada failnya. Failnya juga sama. Kembali kepada Zaid. Syarat yang ke... Nah, sudah ya habis. Empat syarat. Itu harus ada pada apa? Maful min ajlih. Yang pertama masar. Yang kedua kolbi. Yang ketiga zamannya maful li ajlih dengan zamannya amil satu. Yang keempat agar fa'il keduanya fa'ilnya. Maful li ajlih dengan apa? Amilnya satu. Kama taqaddama fil ini sebagaimana ini telah lewat dalam dua contoh yaitu qama Zaidun ijlalan ya Amrin qasadtu kabtigha ma'rufik. Contoh yang lain adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian khasyata imlaq karena takut kemiskinan. Ya. Eropnya bagaimana? La لا نهية تقتل فعل مضارع مجزوم بلا نهية وعلامة جزمه لأنه من الأمثلة الخمسة أو الواو مبني على في محل فاعل الألف للفريق أولادكم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظهر على آخر وهو مضاف كالكف طبعا من التفصيل مبني على في محل مبني على الضم في محل نصب آه، في محل جر مضاف ميم علامة الجميع خشية إملا خشية مفعول من أجل من سوف علامة نصبه وهو إملاق مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة والضير على آخره Di sini zaman khosyah atau khosyah pertama masdar. Masdar dari apa? Khosyah yakhsha khosyatan. Yang kedua khosyah adalah apa? Amalan apa? Fahadan atau hati? Hati. Yang ketiga fa'ilnya khosyah dengan fa'ilnya dulu satu juga. Kalian. Kemudian eh, zaman ya, itu ya, zamannya satu, kemudian fa'ilnya juga satu. Sehingga di sini khosyah dikatakan sebagai maful min ajli. Contoh yang lain, yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillah. Mereka menginfakkan harta mereka dalam rangka mencari ridha Allah. Ini juga sama. Ya. Kemudian wala yajuzu tidak boleh dalam contoh ta'ahaddu as-safara dengan kita nasabkan as-safara sebagai apa? mafuli ajli. Ta'ahaddu as-safara. Saya bersiap-siap dalam rangka safar. Enggak boleh antum nasabkan as-safar sebagai maful min ajli. Kenapa? Li'adami ittihadi zaman karena waktunya tidak satu. Waktu persiapan dengan waktu safar sama enggak? Satu enggak? Mana yang duluan? persiapan dulu sudah selesai persiapan baru safar maka tidak boleh antum nasobkan asafar ya. kemudian juga tidak boleh dalam contoh jituka mahabbataka iyai saya datang kepadamu karena cintamu kepada saya nggak boleh antum nasobkan mahabbatak kenapa li adam ittihadil fa'il karena fa'ilnya tidak satu fa'il ya ja'a anak mahalnya failnya mahabbah siapa? Anta. Iya. Sekarang ini, jituka khubzan misalkan. Saya datang kepadamu dalam rangka roti. Dalam rangka mendapatkan roti darimu misalkan. Boleh enggak? Hah? Jituka khubzan saya datang kepadamu dalam rangka dapat roti boleh nggak kenapa alasannya apa Hah? karena bukan masdar huzan <laughs> iya jituka borba zaidin boleh nggak jituka borba zaidin saya datang kepadamu dalam rangka mukul zaid dalam rangka apa mukul zaid boleh nggak kenapa karena Dorb meskipun masdar tapi dia apa perbuatan hati atau jawareh jawareh nggak boleh jituka borba zaidin nggak boleh ya. ada perhatikan ya syarat-syarat tadi yang keluar dari syarat nggak boleh boleh digunakan dengan makna tadi dalam rangka tapi antum ambil huruf jar ya. lam lis saman atau lil khubzi jituka lil khubzi saya datang kepadamu karena pengen roti ya ataupun jitu kali berbi Zaid saya datang kepada untuk mukul Zaid ya silakan bal jibu jaruh bilam bahkan pada contoh-contoh ini dan yang semisalnya dari apa yang tidak terpenuhi padanya empat syarat wajib untuk dia dijarahkan dengan lam engkau katakan tak li safar saya bersiap-siap dalam rangka safar ya maknanya sama ya Wajitu kali jika iya Saya datang kepadamu karena cintamu kepada saya. Insya Allah mudah ya. Maful min ajli. Dihafalkan itu definisinya. Lanjut. Ya nggak boleh. Misalkan jik tuga kiroatan alam rangka kiroatan lag misalkan saya datang kepadamu dalam rangka membaca kiroatan lil ilmi misalkan Cik tukar kiroatan lil ilmi nggak boleh antum mansubkan kiroatan sebagai maful ajli kenapa karena kiroat bukan amalan hati amalan lisan ya. dijarkan dengan lam kalau mau ya. li kiroati al ilmi misalkan ya ataupun liqatli al-kafir. Al-qatla lil kafir nggak boleh karena dia qatlan perbuatan apa? Perbuatan ada badan kan. Yang lain? Ya dia majrur muta'alliq saja ya. Iya, seperti di tahatu lisafar. Jar majrur muta'alliq bi ta'ahab. Jar majrur muta'alliq saja. atau mungkin bisa di hal juga ya dari tak karena dia apa jar majru yang datang setelah ma'rifah setelah ma'rifah kan tulis safar berarti dia muta'aliknya ala hal dengannya mahdhuf wujuban Kemudian maf'ul ma'ah. Al-maf'ul ma'ah al ismul mansubul alladhi yuzkar ba'da wawin bi ma'na ma'a li bayani man fu'ila ma'ahu al-fi'lu. Ya nanti kita pas ya bahasanya sehingga itu dua kali belajarnya kan mungkin. Kalau tadi ini yang dikawaki itu apa? Rinciannya ini ringkasannya. Kalau sudah dianggap bisa ya sudah. Lanjut ya tinggal aja ya kata wa huwa ismul mansub alladhi yuzkar ba'da wawin maf'ul ma'ah adalah isim yang mansub yang disebutkan setelah wawu dengan makna ma'a libayani man fu'ila ma'ahul fi'lu disebutkan isim mansub ini untuk menjelaskan bersama siapa pekerjaan itu dikerjakan masbuqan bi jumlatin fiha fi'lun yang mana isi mansub ini yang disebutkan setelah wawu dengan makna ma'a didahului oleh jumlah yang dalam jumlah itu ada fi'il ataupun ada isim yang padanya ada makna fi'il dan huruf-hurufnya fi'il contoh ja'al amiru wal jaisha ja'al amiru wal jaisha ya jelas ya ja'al amiru fi'il wa fa'il wawu wal ma'iyah Al-jaisha maf'ul ma'ah mansubu ala matnasbi al-fathah zahir ala akhirih al ma'u wal khashabah sama i'rabnya. Ya. Jadi al-khashabah adalah maf'ul ma'ah. Kenapa? Karena dia isim yang pertama. Yang kedua mansub. Yang ketiga al-khashabah disebutkan setelah apa? Wawu yang bermakna apa? Ma'a disebutkan untuk menjelaskan bersama siapa istiwa ini dikerjakan oleh ma. Oh, dikerjakan oleh ma. Ya. Muncul dari air bersama khasyabah. Air itu naik ditemani atau bersama kayu ataupun patok alat ukur. wana sairun wanil Ini contoh dari maful ma'ah yang didahului oleh apa? Isim yang padanya ada makna fi'il dan huruf-hurufnya Ana sa'irun wan nil. An-nila adalah isim yang mansub yang disebutkan setelah wawu dengan makna ma'a untuk menjelaskan bersama siapa fiil itu dikerjakan. Di sini fiilnya apa? As-sair perjalanan yaitu dikerjakan bersama an-nil. Dan dia an-nil didahului oleh fiil atau isim? Eh, isim, isim fa'il sa'ir. Yang isim tersebut yaitu sa'ir padanya ada makna fi'il, ada makna yasiru. Ya. Kemudian juga ada fiil-fiilnya, ada huruf-huruf fiilnya. Huruf-huruf fiilnya yasiru. Yasiru. Ada ya, sin, ya, ro. Ya. Di sini ada juga. Meskipun ada yang dibalik menjadi hamzah yaknya sair dan sair kemudian halatul ismi al waqi' ba'da al waw keadaan isim yang jatuh setelah waw qad yajibu nasbu 'ala al-maf'uliyah al misalaini al-akhiraini. Terkadang wajib menasobkan isim sebagai maf'uliyah, sebagai maf'ul ma'ah. Ya. Kapan itu wajib? Ketika apof itu merusak maknanya. Ketika apof bisa merusak maknanya, jadi wajib dinasobkan. Ya. Seperti contoh tadi, istawa al-ma'u al Itu wajib untuk menasobkan al-khashabah. Kenapa? Karena kalau antum apofkan, khosyabah kepada alma antum jadikan wawunya wa'poh maka rusak maknanya yang berarti maknanya air dan kayu itu naik padahal kayu tidak naik patok itu tidak naik ya kan yang naik air rusak kalau seperti ini keadaannya harus antum nasabkan al khosyabah sebagai maful ma'ah juga contoh anasairun wan nil saya berjalan bersama nil yang berjalan siapa anak hmm. Ajab adabun an-nil menyertai perjalanannya. Ya. Di sini kalau seandainya antum rofakan an-nilu dengan antum jadikan wawunya wapof, maka rusak maknanya. Yang berarti maknanya apa? Saya dan sungai Nai berjalan. Ya. Sehingga dikatakan terkadang wajib menasobkan isim sebagai maf'ul ma'ah karena ketika diatofkan itu rusak maknanya contohnya adalah dua contoh terakhir yaitu apa istawal ma wal khasyamah wa ana nil. Contoh yang lain, la tanha 'anil qabihi wa itiyanah. Janganlah engkau melarang dari kejelekan wa itiyanah Persamaan kamu sendiri mengerjakannya. Tidak boleh antum jarkan ya itiyani dengan mengatofkan kepada al-qabih karena akan merusak maknanya. Kalau dikasrah maknanya janganlah kamu melarang dari kejelekan dan jangan pula kamu melarang dari mendatangi kejelekan, bertentangan kan. Jangan melarang dari perbuatan jelek, karena dilarang kan. Hmm. Sehingga yang seperti ini wajib mansub wa idyanah. Janganlah engkau melarang orang lain berbuat buruk bersamaan kamu sendiri mengerjakannya. Wa mata Zaidun wa tulu asyamsi. Ini juga diantara yang wajib mansub. Zaid meninggal bersamaan dengan terbitnya matahari nggak boleh tulu syams karena akan merusak maknanya sehingga kalau di, di akan tulu dengan diatofkan pada zaid maknanya zaid dan terbitnya matahari meninggal keliru wa qawlihi ta'ala fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum juga contoh firman Allah taala fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum ini juga harus dinasobkan syuraka'akum tidak boleh diatofkan kepada amrakum Meskipun sama-sama mansub, i'rabnya bukan ma'tuf kepada amrakum. Karena ajma'a adalah fiil yang butuh kepada maf'ul yang sifatnya ma'ani, makna-makna. Sedangkan syuraka itu adalah zat-zat. Sekutu-sekutu, maka tidak boleh syuraka diataskan kepada amrakum. Sehingga dia dinasobkan sebagai maf'ul ma'ah. Silahkan kalian sepakati urusan kalian bersama sekutu-sekutu kalian. Bukan silahkan kalian sepakati syuraka'akum sekutu-sekutu kalian atau boleh juga di i'rab syuraka'akum sebagai sebagai maf'ul dari fi'il yang mahdhuf berarti wawi wa ma'taf fa ajmi'u amrakum wajma'u silahkan kalian sepakati urusan kalian dan kumpulkan sekutu-sekutu kalian jadi boleh dengan dua sisi i'rab syuraka'akum bisa sebagai maf'ul ma bisa sebagai maf'ul yang mahdhuf apa fi'ilnya yaitu jama'a yajma'u ijma'u Ya, cukup dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang lain bismillah. Sebelum diakhiri barangkali ada yang mau ditanyakan? Hah? Gak ada ya? Halo ya. Tadi yang di definisi itu isim misalnya isim jadi definisi tadi mengumpulkan syarat-syaratnya isim mansub yang disebutkan setelah wawu dengan makna ma'a untuk menjelaskan bersama siapa pekerjaan itu dikerjakan itu bobitnya saja seperti itu ya. harus isim mansub disebutkan setelah wawu ya, dengan makna ma ya sudah tinggal dihafalkan definisinya maka dengannya kita mudah untuk bisa mengetahui dia itu sebagai maful ma'ah. Nanti Allah kita selesaikan sisanya pada kesempatan berikutnya bismillah subhanallah wa bihamdik la ilaha assalamualaikum